Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Kita lanjutkan halaman 59 Al-Maf'ul Al-Mutlaq Al-Maf'ul Al-Mutlaq قال رحمه الله المفعول المطلق المفعول المطلق اسم يذكر تأكيدا للفعل أو بيانا لعدده أو بيانا لنوعه المفعول المطلق اسم يذكر تأكيدا للفعل au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi kata beliau al-maf'ul mutlak adalah isim yang disebutkan takkidan lil fi'li untuk menegaskan makna fi'il au bayanan li adadihi atau menjelaskan jumlah terjadinya fiil tersebut au bayanan linau'ihi atau menjelaskan jenis fiil itu al-maf'ul mutlak fungsinya ada tiga ada tiga fungsi yang pertama untuk menegaskan makna yang kedua menjelaskan jumlah bilangan terjadinya fiil. Fungsi yang ketiga menjelaskan jenis fiil yang terjadi. Dan masing-masingnya membawa takkid. Ketiga fungsi ini ketiga fungsi ini sama-sama menunjukkan takkid, penegasan makna. Mislu contohnya litakidil fi'li li'adadihi dan linau'ihi untuk yang menegaskan arti fi'il darabtu barban darabtu barban saya benar-benar memukul barabtu barban contoh kedua nawartu nawbron, saya benar-benar melihat nawartu nawbron saya benar-benar melihat. Sehingga yang ditekankan maknanya siapa? Maknanya apa? Melihat. Bukan benar-benar saya yang melihat. Kalau benar-benar saya yang melihat, takkitnya untuk siapa? Untuk pelakunya, saya. Tetapi fungsi dari maf'ul mutlak itu menegaskan makna kata kerja. Jadi saya benar-benar melihat Contoh yang ketiga akal tu aklan. Saya benar-benar makan. Adapun contoh untuk fungsi maf'ul mutlak adadihi darabtu darbatan. Darabtu darbatan. Artinya saya memukul dengan sekali pukulan. Darbatan itu maf'ul mutlak yang fungsinya menjelaskan jumlah terjadinya fiil. Berapa kali terjadinya pukulan tersebut? Sekali saja. Nawartu nawratan. Apa artinya? Saya melihat hanya sekali. Akaltu aklatan. Apa artinya? Saya makan hanya sekali. Sekali saja. Dalam sehari atau dalam semalam bagi yang diet sehari semalam dua kali. Berarti akal tu ini. Jadikan musanna. Akal tu ini. Yang ternyata tidak cukup nawbar sekali, butuh dua kali. Nawbar tu ini. Nawbar itu tidak selalu diartikan untuk orang yang mau nikah loh. Orang yang mau beli mobil, beli motor, beli HP, nawbar tu ini. Baik, kalau ingin dijadikan bentuk jamak, jadikan dalam bentuk muannas salim. Darabtu darabatin. Nazartu nazaratin. Tidak puas sekali dua kali, butuh empat, lima, dan enam kali. Karena memang pemandangan Gunung Lawu indah. Nazartu nazaratin. Kalau makan tiga kali nggak cukup, akal tu akalat akalatin. Itu akal itu Semuanya mansub sebagai maf'ul mutlak. Untuk jenis yang ketiga linau ini. Fungsi maf'ul mutlak yang ketiga menjelaskan nau jenis fi'il. Jenis fi'il. Setiap kata kerja itu tidak hanya memiliki satu bentuk tetapi macam-macam bentuknya. Contohnya memukul, cara memukul itu kan banyak. Ada yang uraken, ada yang penkinden deci. Mas Hasan senangnya pukulan apa mas? Siapa yang hafal? Karah ulu hati apa namanya? Eh? Jeri. Ah, ah. Ada yang cara memukulnya memukul seorang suami ke istri ada yang pukulan-pukulan sayang kan gitu. Ada yang pukulan-pukulan gemes. Nah, kan ada. Yang jelas fiil itu setiap kata kerja kan anwa berbeda-beda macam-macamnya. Nah, salah satu fungsi maf'ul mutlak itu memilih salah satu gaya dan bentuk fiil. Kalau Abu Zikri senang pukulan apa? Pukulan maut atau aji gelang-gelang punya Brahma Kumbara? Ya. Kalau Yahya kayaknya kami hamil. Hah? Punyanya Sunggokong. Hah? Bukan. Hafal, hafal. Media. Nah, jadi korban seperti ini. Karena kita sudah jadi korban, jangan sampai kalian jadi korban. Kan? Jangan sampai anak-anak kita yang berikutnya jadi jadi korban. Lindungi mereka. Jadi. Taib. Qala darabtu barban syadidan. Contohnya, darabtu barban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang syadidan, keras. Jadi darban syadidan fungsinya apa? Menjelaskan jenis pukulan. Pukulan itu ada yang ringan, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang mematikan. Nazartu nazran tawilan. Saya memandang atau melihat dengan penglihatan yang fawilan cukup panjang, cukup lama. Akal tu aklan kesiran saya makan dengan cara makan yang ba banyak sekali. Ini fungsi dari maf'ul mutlak. Kemudian kata beliau ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu bentuknya apa? Mas masdar. Kalau masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak, ada masdar menjadi fa'il, ada masdar menjadi maf, eh, maf'ulun ada masdar menjadi maf'ul li ajli, ada masdar yang menjadi mubtada atau menjadi khobar atau naibul fa'il banyak. Begitu. Dan contohnya pun banyak sekali. Di antaranya adalah contoh yang akan diberikan Ustaz Masdar sebagai maf'ulun bih. Adapun contoh masdar naibul fa'il tentunya Salman yang bisa memberikan. Contoh masdar yang bentuknya sebagai mubtada ya kita serahkan ke Abu Furqan. Untuk yang khobar kita serahkan ke nanti aja kita tentukan. Tanpa masdar maf'ul maf'ul bih. Gak usah sulit-sulit. Karena itu mikir yang sulit. itu saja saya melihat orang yang sujud bukan masdar saya takut pukulanmu nah selesai yang Naibul Fa'il Salman Naibul Fa'il Mubtada Pak Bo? Mubtada bentuknya masdar Iya, mubtada bentuknya masdar. Gimana? Mikirnya jangan yang sulit. Kalau sulit nggak ketemu-ketemu. Cari contoh yang mudah. Nggak ketemu itu karena sulit. Coba cari yang mudah. Wah tambah. Murung Merungsung. Hah? Ini uhibbus sauma. Saya senang puasa. Sauma. Tapi antum belum dapat. Urifa istanuka jadi naibul fa'il. Perbuatan baikmu diketahui. Saum Ramadan, saumun wajibun. Saum di situ masdar menjadi mubtada. Dan kawan-kawannya. di mana? Membutuhkan bantuan lain IMF. Kita siap? Kalau butuh bantuan IMF nggak apa-apa IMF. Inisiatifnya Mas Fatoni IMF itu. Inisiatifnya Mas Fatoni Yang paling sulit itu kalau Salman, bantuannya dari OPEC. Apa singkatan OPEC ya? Yang dap yang pas di sini apa ini? Yang paling cocok Abu Tatian OPEC ini. Organisasi Pedagang Kain. Bacanya kain, tapi tulisannya C, kain. Gimana saya siap? atau minta bantuan Abu Jarir. Pak Bo sudah ketemu? Minta bantuan Bang Jawa, Bang BNI. Eh? Atau BII, Bang Ismail ini Hah? BRI, Bang Rizki. Gimana? Qawlul haq Indah Sultan Ma'rufun Bagus, boleh Kita siap? Qara'tu Risalat Risalatak Mansur kok maful di. Iya, kalau itu risalah tak. Iya. Salman? Sal Sal? Naibul Fa'il. Jangan coba-coba yang lain. Nanti rebutan sama sasiat gimana? mubarak masdar majrur gimana kepriwe bunyi gimana salah Insya Allah sebentar lagi diadakan rapat akbar santri Ahad Darussalam. Astagfirullahaladzim. Nanti ada ruang office di sana. Kantor lama itu sebelah sini itu buat kantor santri. Uh, Ansori sebenarnya senang sekali. Gimana Salman ketemu? Anak sudah ditunggu rombongan ini. Jangan yang sulit-sulit, kalau cari sulit-sulit susah. <laughs> bal kalbu, al kalbu, masdar? Bukan. Mubarak Marah Marartu di rajulin masdar? Bukan masdar ya sih, rajul. Anakum tu bikiyamin toyib. Nah, sudah selesai. Bikiyamin. Doriba? Al-kalba mana masdarnya? Al-kalba masdar. Masya Allah. Hah? Mubarak Al-mujahiduna yahtajuna ila nasrillah Ila nasrillah Nasri masjid majrur Saya cukup insya Allah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu